Amma ba'du. Amma ba'du. adalah firman Allah Subhanahu Taala katakanlah sesungguhnya sholatku sembelihanku hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diberitakan kepadaku dan adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah dan dari dari sunnah itu satu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Bukti pendalilannya sangat jelas di sini bahwa Allah Taala memerintahkan kepadanya untuk mengikhlaskan kebenaran hanya untuk Allah. Kul inna salatu wa nusuki an-nusuk di situlah dakhi nusuknya sebenarnya itu. Jadi nusuk itu dalam bahasa Arab bisa bermakna dua, hanya ada makna nusuk bermakna ibadah secara umum dan nusuk dengan makna sembelihan. Maka tidak Heran ketika kita sering sering dapatkan perjumpaan dalam Al-Quran ayat ini diterjemahkan sesungguhnya sholatku dan ibadahku karena mana nusuk juga bisa bermakna ibadah. Arena manasikan. Tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat ibadah kami. Tetapi siapa kalam untuk konteks ayat ini lebih yang dimaksud adalah sembelihan. Seperti dalam firman Allah Taala, di li rabbika wanhar." Jadi Allah menggantikan ibadah sholat dengan ibadah menyembelih. Sholat masuk suamu dan menyembelih gelap. Nah, demikian juga pada ayat ini. Kul inna sholatu wa nusuki. Dengan demikian maka jelas jawabnya nusuk yaitu menyembelih diperintahkan hanya ditujukan kepada Allah sebagaimana sholat. Dan lebih tegas lagi Allah mengatakan la cara Tidak ada sekutu baginya dalam aktivitas jasa sholat, sembelihan dan yang seorang hidup di atasnya atau yang mati di atasnya. Itu adalah untuk Allah Rabb Sementara. Maka dengan demikian terbukti bahwaNya nusuk sembelihan hanya khusus untuk Allah Ta'ala dan ketika itu merupakan ibadah yang hanya khusus untuk Allah Ta'ala maka dukungan keperbuatannya merupakan kesulitan dan dari sunnah waktu dalalah yang terbukti kebenarannya ketika Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih kesulitan Allah maka ini jelas ter menunjukkan terlarangnya menyembelih Allah untuk selain Allah. Berarti menyembelih itu hanya khusus untuk Allah saja. Ikhwan rahimani wa rahmatullah yang penting untuk kita ketahui dalam masalah menyembelih untuk bisa lihat pada halaman 91 Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih. Di dalam ibadah menyembelih, menyembelih binatang kurban, menyembelih binatang, itu ada dua hal yang disebut dengan tasnya dan al -qasr. mengucapkan basmalah Bismillah atau menyebut nama yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-qas tujuan dari menyembelih. Apakah ditujukannya untuk Allah atau untuk selain Allah? Maka gambaran lebih konkretnya maka ditinjau dari tasnya ada tiga kemungkinan yaitu menyembelih menyebut nama Allah menyebut nama selain Allah atau tidak disebut nama siapapun itu di tasnya Bismillah atau Bismi Al-Masri atau Bismi Abdul Qadir Jalan atau Bismi Roro Kidul atau ya diam itu di tasmiyah ada tiga kemungkinan kemudian dari sisi al-qas dari sisi niat tujuan untuk apa menulis maka secara umum terbagi dua dulu yaitu untuk tujuan ibadah, tak ta'abud, dan bukan dalam rangka beribadah. Nah, kalau untuk tujuan ibadah ada dua, kepada Allah dan kepada selain Allah. Berarti ada tiga ya, yaitu dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama, yang kedua dengan tujuan untuk beribadah kepada selain Allah, atau yang ketiga tidak dalam rangka untuk beri beribadah secara tujuan. dan bertujuan untuk beribadah kepada Allah seperti sembelian ketika akikah, ketika hari raya kurban, atau bagian bernadar menyembelih Allah atau bagi para jemaah haji yang dia kena kasaroh dalam bentuk untuk menyembelih itu sembelian dalam rangka beribadah kepada Allah. Ada sembelihan yang dimaksudkan beribadah kepada selain Allah seperti bah, eh, mereka yang memberikan sembelian untuk tumbal, pembangunan jembatan, pembangunan rumah, atau kemudian ketika anaknya kesurupan, kemudian bah, eh, untuk bah, eh, tujuan kesembuhannya adalah dengan menyembelih yang di dipersembahkan kepada di mana kira-kira tadi kesurupannya dari asalnya jinnya dari mana kemudian disembelihkan bah, ayam cemani misalnya diperuntukkan untuk bah, setan atau jin yang telah merasukinya itu bah, sembelihan dalam rangka untuk takaruf kepada Rasulullah Adapun yang bukan dalam rangka takaruf ya seperti sembelihan yang seseorang menyembelih untuk kemudian kepentingan dimakan atau untuk kemudian dijual itu adalah sembelian yang tidak dinyatakan dalam rangka untuk takar untuk kepentingan ibadah. Dengan demikian maka secara terperinci bentuk sembelihan itu ada sembilan. Dengan tinggal dikalikan tiga kali eh, tiga maka sembilan. Antum pasangkan saja tadi dari tiga tasnya dipasangkan dengan tiga disilangkan dengan tiga tujuan maka tiga kali tiga sembilan silakan lengkapi dari yang enam yang ada atau empat yang apa yang ada kemudian menjadi sembilan ya belum menyebutkan empat karena nukil dari buku jadi nukil dari sumber aslinya memang cuma menyebutkan empat tapi kalau kemudian kita berkreasi ya akan ketemu sembilan Di logika pembagian itu akan ketemunya 9 kan? Empat. 4. Nah dari sembilan macam sembelian maka lebih banyak yang syiriknya Hitung saja. Tasnyahnya menyembelih dengan nama selain Allah. Maka apapun tujuannya ada sirik dalamnya yang disebut sirik isti'anah. sirik dalam isti'anah. Idul kurban menyembelih sapi tapi yang disebut nama Roro Kidul misalnya atau nama Muhammad SAW Bismi Rasul SAW gitu. itu syirik tasmiyahnya jadi syirik dalam tasmiyah. Walaupun sebenarnya sembilan itu ada tujuan ibadah, tapi ada syirik dalam tasmiyahnya. Jadi apapun tujuan dari sembilan, kalau tasmiyahnya dengan nama semua sudah syirik tasmiyah. Syirik dalam isti'anah. Ada tiga itu syirik. Dan semuanya syirik apa? masuk kategori syirik besar. Kemudian dari sisi tujuan takarub kepada selain Allah berarti sudah ya, berapa? Empat ya, kan? ya empat yang apa? yang syirik dalam ibadah ketika tujuan itu harus kepada selain Allah Taala. Berarti empat itu syirik besar. Kemudian yang tidak disebut nama Allah, yang tidak disebut nama Allah, yang tujuannya bukan beribadah kepada Allah. Berarti sembelian kurban misalnya, tapi nggak nyebut nama Allah. Di sebelah dan saja nggak Bismillah dan nggak siapapun. Nah ini eh, kalau disengaja haram jelas. Kalau disengaja, kalau kemudian lupa, ya namanya lupa, eh, maka termaafkan hukumannya. Tetapi sebagian ulama tetap menghukumi dagingnya haram. Karena ada larangan walaupun puluh malam itu Rasulullah alaih. Jangan kau makan sembelih yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Demikian juga ketika tujuannya bukan untuk beribadah. Itu seperti bahwa eh, untuk dijual. Itu yang yang haram. Jadi yang tidak disem, tidak disebut nama Allah ketika menyembelih untuk Allah, kemudian tidak disebut nama Allah ketika menyembelih untuk bukan dalam rangka beribadah, Berarti sudah berapa? 6 ya. 6. Berarti di sana ada yang disebut nama Allah dan tujuannya untuk Allah itu itu yang benar itu yang tauhid itu yang nilainya tinggi itu yang bernilai ibadah kemudian disebut nama Allah tapi tujuannya untuk selain Allah ini syirik dalam ibadah. Disebut nama Allah dan tujuannya untuk selain Allah. Ini syirik yang ibadah. Dosanya lebih besar, haramnya lebih haram, syiriknya lebih besar dibandingkan yang disembelih dengan nama selain Allah tapi tujuannya untuk dimakan. Jadi eh, kepengen eh, makan daging ayam, ini boleh ayam. Tapi disebut Bismillahirrahmanirrahim Itu haram dan syirik. Tapi lebih syirik lagi Bismillah, tapi di eh, larung ke pantai selatan. Bismillah. Tapi di ini, jadi ketika air menjelang kemudian Bismillah. Tujuannya untuk dipersembahkan ke Roro Kidul. Ini Bismillah. Itu lebih besar syiriknya. kampus itu syirik-syirik ibadah, ini syirik isti'anah. Dan ibadah yang takarruf lebih besar syiriknya dibandingkan ibadah yang is isti'anah. Yang sifatnya hanya mohon pertolongan itu eh, takarruf. Yang mubah menyembelihnya dengan nama Allah tujuannya untuk dimakan. Sembilan menyembelihnya disebut nama Allah tujuan semata untuk dimakan mubah boleh silakan saja itu tentang eh, sembelian jadi kita sudah tahu sembelian yang tauhid sembelian yang syirik sembelian yang haram sembelian yang mubah Nah di sana ada sembilan yang bid'ah. Nah sembilan yang bid'ah itu sembilan yang dilakukan pada acara-acara bid'ah. Ini menyembelih demi kepentingan beribadah kepada Allah Taala tapi tidak disyariatkan. Seperti contohnya di sini lah menyembelih saat sholat istisqa. Ini kebiasaan yang berjalan di Yaman. Jadi eh, sebagian kaum muslimin Yaman itu untuk lebih lebih terkabulnya doa istisqa itu mereka ya, ketika melakukan istisqa setelah sholat doa istisqa kemudian ada ritual penyembelihan Ya dalam rangka beribadah sebagai melakukan itu tidak nggak disarankan. Nah seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum ini, kemudian ketika oh ternyata kematian itu kan eh, nyembelih jahe kambing kalau pembesar nyembelih sapi gitu. karena tidak cukup kalau cuma nyembelih kambing Nah, dia merasa dengan itu tak perlu kepada Allah dengan menyembelihnya. Tetapi kegiatan sholat sesuatu yang tidak disarankan, Peringatan kematian, dan lain sebagainya. Itu tentang penyembelian yang tidak. Nah, ada satu hal yang terkait dengan sembelihan adalah memperhatikan harus memperhatikan juga di mana dia menyembelih agar jangan sampai dia menyembelih walaupun dalam rangka takal kepada Allah atau dalam rangka ini bacaannya sampai di tempat-tempat yang biasa dipakai menyembelih untuk selain Allah. Jadi maka tiga dalam 99 eh 96 tempat terlarang untuk menyembelih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu menyembelih di tempat di mana di situ biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Jadi kalau diketahui bahwa tempat tertentu di sungai tertentu, gunung tertentu, bahkan di situ biasa ketika orang membela untuk takarut kepada selain Allah, kepada jin, maka kita jangan membeli di situ. Tapi tempat yang lainnya menjauh dari tempat tersebut. Kalau mau menyembelih walaupun tujuannya berbeda, kita tujuannya adalah semata-mata untuk dimakan. Kalau orang, kalau menyembelih memang untuk takarut kepada Rasulullah. Kalau kita hanya untuk dimakan, tapi nggak boleh. Karena itu bisa mengakibatkan terjadinya kesyirikan. Bisa kemudian setan membisikkan kepada pelakunya untuk berubah niat yang tadinya eh, bukan untuk takarut tapi kemudian jadi berubah eh, untuk takarut kepada selain utara sambil nanti untuk dimakan atau berdampak orang yang melihatnya akan ditiru orang yang melihatnya akan ditiru orang yang melihatnya yang kemudian orang yang melihatnya akan melakukannya dengan niat yang berbeda dikira kita itu melakukannya untuk tak baru semua kemudian orang yang melihatnya tanpa mengetahui ikut-ikutan oh, itu kan orang baik juga orang yang paham juga berarti boleh kalau di situ untuk Nah, sementara sudah makruf kalau membeli di situ lalu selain Allah. Maka terpedaya orang. Maka untuk menutup celah terjerumusnya ke dalam kesyirikan itu pun nggak boleh walaupun bukan kesyirikan. Ini terkait dengan tempat menyembelih. Nah itu tentang ibadah eh, menyembelih. Kemudian yang terakhir adalah ibadah nazar. Beliau sampaikan wa dalil nadri qalu ta'ala yuquna bin nadri yaquluna ya man kana syarru muqaddira. Dalil tentang bernazar Allah firman Allah Subhanahu wa taala mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Bentuk pendalilnya di sini, ini Allah memuji mereka kaum mukminin yang menunaikan nadarnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah nadar adalah bahwa nadar merupakan ibadah yang hanya boleh ditunjukkan kepada Allah SWT saja. Dan yang dimaksud dengan nazar adalah seorang mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan suatu aktivitas ibadah atau yang lainnya yang asalnya bukan merupakan kewajiban. Nah, adalah secara majikan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu aktivitas ibadah atau yang lainnya yang hukum bukan merupakan kewajiban. Jadi karena tidak mesti nazar itu isinya merupakan aktivitas ibadah. Banyak orang saya bernadar kalau saya lulus pemulot gundul saya. Gundul kan gundul <laughs> Kecuali ke sedang ibadah haji, gundulnya ibadah. Atau kalau kalau misalnya saya menadar kalau tahun misalnya lulus saya pulang dalam kaki itu sering kan yang nazar orang Allah kan begitu. Ya kalau nazarnya yang agak agamis ya, saya sedekah, oh, ya. saya bersihkan masjid, saya akan sholat malam seminggu suntuk misalnya. Itu yang agak agamis gitu. Nadarnya begitu. Kalau orang umum nadarnya ya tadi lari, gundul, kemudian ke eh, makan bakso lima mangkok nah gitu Ikhwan Nah tentang nazar Ini memang ada persisian di kalangan ulama tentang seseorang melakukan nazar Apakah itu bagus atau buah bahaya atau makan makro atau makan haram? Maka orang yang terbaik adalah ditafsir dulu, ditafsir dengan bentuk nadarnya. Maka seperti disampaikan di sini bahwa nada itu ada dua, yang dengan nadar mutlak dan nadar mutlak Nah yang mutlak itu apabila dia tidak ada persyaratan, tidak ada yang disyaratkan. Ya dia langsung saja menurut saya penonton untuk melakukan sholat malam selama satu bulan. Jadi tanpa ada persyaratan harus apa dulu supaya dia beribadah itu harus harus apa dulu. Tidak ada, soalnya Sejak awal dia memang berniat untuk kemudian supaya betul-betul dia melaksanakan maka dia bernazar. Sebab kalau nggak nazar nanti ya nggak terwujud ibadah itu. Maka nazar aja biar terwujud. Kalau sudah nazar kan nggak mau. Tapi kalau kemudian saya kepengen sholat dulu lima apa, apa selama sebulan sholat malam terus gitu. Kepengen nggak terwujud, tapi begitu saya bernazar, kepada Allah untuk sholat, sudah nazar saya Ya, mau nggak mau. Nah itu namanya nazar mutlak. Kalau nazar muqayyad oh itu ada persyaratan yang disebutkan. Misalnya saya bernazar ya, untuk berpuasa satu bulan ya, jika sembuh dari penyakit yang sedang diderita. Saya bernazar kepada Allah akan berdakwah kepada ya, anak yatim sepuluh kalau eh, lulus tahun ini. Maka kalau kamu nggak lulus ya sodakoh nggak ada, karena kan dia ya wajib sodakohnya ketika ya, tadi disyaratkan lulus. Nah, itu mukoyah. Nah untuk nazar yang mutlak maka sebagian ulama mengatakan itu terpuji kalau mutlak tetapi kalau mukoyat itulah yang tercela. Karena Nabi bersabda tentang nazar layak tidur khair. Nah, layak bi khair nazar itu tidak akan datangkan kebaikan. Ini namanya stakhrujul bakil. Tetapi itu hanya mengeluarkan sesuatu itu dari orang yang bakhil. Nazar yang datang kebaikan karena itu hanya akan terjadi dari seorang yang bakhil saja. Nah ini menunjukkan korina karena dikaitkan dengan kebakhilan adalah nazar yang mukoyat, nazar yang disyaratkan. Kalau yang nazar yang tidak disyaratkan tidak ada kesan bakhilnya tidak ada. Tapi kalau persyaratan itu baru ada kesan. Seumur umur tidak pernah sodako. Begitu dompetnya hilang baru saya bernadar. Karena dompet saya ketemu separuh isinya saya sodakokkan. Jadi kelihatan memang bakulnya. Ya sodakohnya kalau nadar, kalau nggak nadar nggak ya, sodakoh. Tapi kalau kemudian orang memang sejak awal berdakwah sudah kemudian dia menyadar supaya lebih ke eh, terlaksana lagi, jadi bukan karena dia dapat sesuatu dulu baru kemudian ya, beribadah. Maka nazar yang tercela itu yang muqayyad. Ini tidak diragukan lagi tentang tercelanya. Kalau yang mutlak tadi ada kilat, Ada perbedaan. Ini ditinjau dari sebab orang bernazar. Nah terkait dari hukum nazar itu sendiri kalau nazar kepada Allah Subhanahu taala yang merupakan nazar ibadah. Dan tadi kalau mengenai mutlak terpuji harus bagian mana kalau mukoyat tercela. Nah sekarang untuk nazar kepada selain Allah. Nah kalau nazar kepada selain Allah itulah syirik dan syiriknya syirik besar. Demikian yang Ikhwanuddin tentang nazar. Dan kalau kemudian ditambahkan lagi, maka nah, ya, ditinjau dari sisi perbuatan yang dinadarkan, maka ada yang ketaatan, ada yang kesyirikan, ada yang haram dan ada yang mudah, Ada yang boleh. Yang ketaatan ya seperti isinya mau sholat, puasa, surat al Quran, dan sejenisnya. Kalau yang syirik, ya menyembelih untuk para wali, iktikaf di kuburan wali dan sejenisnya. Kalau yang haram ya apa pesta homer misalnya. Kalau yang mudah, ya tadi mundur, kemudian apa pulang jalan kaki, lari keliling ngalun-ngalun itu yang yang mubah nah untuk yang taat itu harus ditunaikan wajib penunaiannya kalau yang syirik itu tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarahnya kalau kemudian yang haram tidak boleh diberikan, tetapi harus bayar kafaroh, dia harus menebus atas nadarnya dengan membebaskan budak atau memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian sepuluh orang miskin kalau nggak mampu salah satu dan tiga, nggak bisa menunaikan salah satu dan tiga, baru berpuasa tiga hari. Itu tebusan hukuman orang yang bernadar lalu tidak menunaikannya. Nah kalau kemudian nazar-nazar berubah, ini ada kilat yang lama antara menunaikannya dengan tidak. Apakah mesti kalau nadarnya bundul, ya, ya harus tunaikan atau enggak tidak boleh penunaiannya. Ini masalah filafia Tinggal kemana kebutuhan kita dari pendapat-pendapat yang ada tersebut. Tetapi kalau kemudian dia tidak menikahnya maka dia harus bayar kafarahnya. Nah demikian melalui Nabi Rasulullah dengan berakhirnya pembahasan mabar maka setelah pembahasan kita tentang landasan yang pertama dari tiga landasan itu ma'rifatullah mengenal Allah Taala dan sebagaimana telah disampaikan oleh beliau di awal pembahasan anwar ibadah bahwasanya di sana pun ada ibadah dari yang lainnya dan pembahasan lebih lengkap tentang anwar ibadah itu bisa ditambahkan ah, dengan lalu belajar di kitab tauhid karena banyak macam-macam ibadah yang lainnya dan diharapkan dengan modal dasar yang dimiliki dari macam-macam kita yang disampaikan oleh mu'alif dalam talaful usul ini ini menjadi modal bagi kita untuk benarnya pemahaman kita dalam ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis dalam salah satu usul. Maka pelajaran kita berikutnya lah landasan yang kedua itu ma'rifatu din Islam bil adillah. Al-Aqsani ma'rifatu din Islam bil adillah. Pada kesempatan waktu yang tersisa ini kita pakai untuk memahami tentang ta'riful Islam. Lo sampaikan ma'rifatul din Islam bila jelas mengenal agama Islam berdasarkan dari dalil. Bahwa al-Islam bila ditahui wal insan tahu qawl bara'atun terakhir wahwa salah satu marati al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatil Islam akan berserah diri kepada dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, serta berlepas dari kemusyrikan dan pelakunya. Agama Islam ada tiga tingkatan yaitu Islam, iman dan ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun tersendiri. Kita mulai dari definisi Islam Al-Islam Belum sampaikan definisi Islam lah Istislamullah bitauhid Walidya berbicara bara'atu Minasyurki wa ahli Di Islam Allah berserah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan serta berlepas dari kemusyrikan dan lakunya. tentang Islam dalam firman Allah Swt maka bisa dikatakan ada tiga maksud ketika kemudian kita dapatkan istilah Islam dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dimaksud Islam kaumi. Yang dimaksud Islam kaumi adalah ketundukan seluruh makhluk kepada Allah secara secara takdir di mana tidak ada satupun makhluk yang membangkang takdir Allah Taala. Semuanya tunduk dan patuh terhadap ketetapan takdir Allah Taala. Allah berfirman, "Walau ahlama man samawati wal ardh" Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Aslama. Walau aslama mangkus wati wal ardh. Jadi bagaimana mereka tidak mau tunduk kepada karena Allah padahal secara kauni mereka semuanya tunduk kepada Allah Taala. Maka Islam kaum ini dari seorang hamba itu juga yang disebut ibadah kaum ini seorang hamba. Maka perlu hamba pun beribadah kepada Allah gitu. ditinjau dari tinjauan kaum ini. Allah berfirman dan surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ardi illa abda." Tidak ada satupun yang di bumi kecuali semuanya datang kepada Allah menghamba. Nah, ayat itu maksudnya ibadah kaumnya. Menghamba kepada para kaum tunduk mengabdi kepada Allah secara takdir dan ketetapan Allah tidak membangkang terhadap ketetapan Allah secara yang ini, secara ketetapan takdir Adapun bentuk kedua lah Islam sekarang ini Nah Islam sekarang ini ada dua makna. Dalam makna yang umum itu seperti yang disebutkan oleh Muhammad, yaitu istislam lebih tauhid wali lebih ta'al bahwa aku dua ahli berserah diri kepada Allah dengan bertawi untuk kepadanya dengan mengatakan tetap tetapi dari kesyirikan dan lakunya itulah syarat Islam dari masa ke masa yang dimaksud orang muslim yang demikian yang ketundukan dan ketaatan kepada Allah sesuai dengan syariat Rasul masing-masing tetapi semuanya adalah dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mentauhidkan Allah taala. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah wa mayyaqtabi ghairal dinan tarayyuh dalamin barang siapa mencari agama agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima siapapun dia orangnya di zaman apapun dia hidupnya agamanya harus Islam maka Allah berfirman juga wa sammatul muslimin dan qablu tapi ada Ya Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan juga pada sekarang. Maka seluruh ambiya, warusul, dan umat para nabi yang tunduk dan patuh kepada dengan melaksanakan ajaran Rasul yang diutus kepadanya semuanya namanya muslim. Tapi kaum eh, Nabi Isa kan diperintahkan anak di anak muslimin dan sekarang ada apa? Jangan mus, muslimin. Demikian juga Ibrahim. Maka Ibrahim Yahudi wal Nasrani walakin kana musliman. Nah ini Islam tadi dalam makna yang umum. Itu tauhid kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan syariat Rasul masih masih Ada setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam yang dimaksud Islam yang khusus, yaitu Islam yang yang kepada Allah Taala diwujudkan dalam bentuk taat kepada Rasul Muhammad SAW, Alaihi Wasallam. Maka walaupun orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa tetapi dengan syariat lain keluar dari syariat Muhammad SAW Alaihi Wasallam bukan seorang muslim untuk hari ini. Ya, setelah itu Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang namanya orang Muslim adalah yang tunduk terhadap syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waladi nafsi Muhammad yadi layak di ahadin min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamut wala yu'min billahi ursiltu bihi ila kana min ashabinnar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini baik dia Yahudi maupun Nasrani kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa kecuali orang tersebut menjadi penghuni neraka. Jadi walaupun dia enggak musyrik dia mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalaulah ada pengikut Nabi Musa yang betul-betul mentauhidkan Allah tidak menyembah Uzair tidak mencela Rasulullah SAW, tetapi nggak mau tunduk saja, nggak mau kalau Muhammad maunya para Nabi Musa, maka dia bukan seorang Muslim dan tauhidnya kepada Allah batal. Demikian juga kalau ada orang Nasrani, dia nggak menyembah al-masih, dia meyakini al-masih adalah eh, Rasulullah. Dia hanya menyembah Allah saja, tetapi maunya dengan syariat Injil, tidak mau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bukan orang Muslim. Sama saja juga orang yang mengaku Muslim tetapi merasa beda dari Islam karena sudah tingkatan wali. Maka itu juga bukan orang Muslim. Walaupun dia mengaku Muslim. Karena sepakat ulama man kadzaba anna ba'dhan nas yasal khuruj an syarati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yasau al-khidr al-khuruj an syarati Musa Barang siapa yang punya keyakinan bahwa sebagian orang itu bisa bebas untuk keluar dan saya Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi diri tidak terikat dengan Musa Alaihissalam, maka dia telah kafir dengan keyakinannya tersebut. Nah, di dalam Islam agama yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Islam yang khusus ini itu ada tiga martabat itu Islam, iman dan ihsan. Maka orang muslim umat Muhammad ini itu ada yang kelasnya kelas muslim, ada yang kelasnya kelas mukmin dan ada yang kelasnya kelas mu, muhsin. Kelas yang paling dasar itu kelas muslim, kelas yang lebih tinggi lagi kelas mukmin dan kelas yang lebih tinggi lagi yang tertingginya kelas muslim. Itu ketika Islam dan iman serta iman dipisah-pisahkan jadi disebutkan masing-masing. Tetapi kalau kemudian disebutkan salah satunya ya sudah mencakup se semuanya. Orang yang dengan orang mukmin ya di dalamnya ada mus, muslimnya, ada apa, eh, eh muhsinnya yang disebut orang apa, eh, muslim ya di dalamnya ada mukminnya, ada muhsinnya yang disebut orang muhsin ya di dalamnya apa, eh, ada muslimnya, ada mukminnya. Karena setiap orang itu punya kadar, setiap muslim itu punya kadar keimanan dan setiap muslim itu punya kadar keihsanan. Tetapi untuk mendapatkan predikat mukmin itu setelah nilai-nilai keimanan itu banyak sehingga layak dia predikatnya mukmin. Demikian juga orang yang kadarnya mukmin punya kadar ikhlas. Tapi untuk dikatakan sebagai muksin itu setelah kedominasi ihsan itu ada pada padanya. Karena tidak akan dikatakan muslim tanpa ada ihsan sama sekali atau tanpa ada iman sama sekali. Nah, kalau kita pisahkan, maka Islam itu lebih pada tinjauan dohir, iman lebih pada tinjauan batin, ada ihsan gabungan keduanya, gabungan lahir dan batin. Maka kadang ada seorang secara lahir masa Allah ya. amalannya apa? Banyak, tetapi di dunia batinnya lemah imannya. Lemah imannya, walaupun lahirnya banyak amalnya. Tetapi terkadang salah lahir tidak seberapa amalnya, tapi sebenarnya dalam batinnya tersimpan keimanan yang sangat tinggi, sangat kuat, dan sudah muhsin itu dua-duanya mesti bagus. Tetapi secara umum antara orang yang mukmin dengan yang muslim tauhidnya pun lebih bagus orang yang mukmin. Karena tauhid yang muncul dari orang mukmin itu biasanya lestari. Tapi kalau tauhid yang muncul orang muslim ya kami lemahnya iman ya, ya kadang eh, angin karena dakwahnya telah Islam. Imannya belum kuat, belum bertokol karena mendalam dalam hatinya. Nah semuanya itu adalah muslimin. Semua dari kelompok ke eh, kelas Islam, kelas iman dan kelas ihsan itu adalah semuanya mus muslimin. Siapapun anggota Islam, anggota iman, anggota ihsan itu himpunan semestanya adalah mus muslimin. Ya, jadi eh, ini tentang eh, kalau kemudian bahasa matematika kalau semestanya bilangan cacat kemudian yang genapnya cuma yang genap-genap saja yang primanya cuma satu dua gitu. tapi semuanya lah bilangan apa? yang yang di luar prima dan apa? Di luar prima dan genap itu juga bilangan kata semestanya di semesta kata ya. Nah, gitu. Nah, semesta pejalannya Islam. Kemudian ada yang masuk musim, ada yang masuk mukmin dan musim itu di dalam mukmin mukmin di dalam semesta eh, al Islam yang di luar iman dan di luar Islam dia masuk pada daerah Faiz Islam. Nah itu kurang lebih itu Ya sedikit masih ingat karena saya dulu guru matematika Saya pernah mengajar di SMA Bebasari itu untuk prakteknya. Kalau ngajarnya betul-betul di MTS Alektison Monosari tahun 97 sampai tahun 2000. Setelah itu tidak pernah ngajar mas. Kadang ngajar kepada apa, guru matematika yang apa, yang kosong kebetulan saya kosong kadang perlu gantikan karena sekali sekali tadi itu pun SMP kalau saya mau tidak berani ya karena kebetulan saya lulusan pendidikan matematika masih ada ya sedikit yang ingat karena udah puluhan tahun lebih dari sepuluh tahun ini Bentar. Kelas SD mungkin masih bisa. Kalau kelas SMP, kelas 3 itu udah rindah. Wah, apalagi SMA. Integral ke atas sudah masa lama gitu. Metrik sudah masa lama lah. Tinggal namanya saja. Ya, itu dulu untuk uh, eh, ada tentang arkan Islam dan atau rukun masing-masingnya kita mulai kita pelajari pada besok di itu. Nah demikian Wafidum Rahim Alhamdulillah pelajaran kita pada pagi pada siang sampai sore hari ini. Semoga Allah Taala menganugerahkan kepada kita topiknya untuk hal-hal yang diridhoinya dan dicintainya.